Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah halaqah atau sesi yang ke-36 dalam pembahasan kitab Fiqhu Tarbiyatil Abnai wa Ta'ifatun min nasaihil atibba fikih tentang pendidikan anak dan penjelasan sebagian nasihat para dokter dalam masalah ini karya Asyikh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita dalam kitab membahas pada kitab ya halaman yang ke-70 halaman yang ke-70 membahas atau penulis menulis subjudul Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yuda'ibu tiflatan saghirah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya juga pernah bercanda dengan anak kecil, anak kecil perempuan bahkan. Ini maksudnya masih berkaitan dengan bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia, bukan hanya kepada orang-orang dewasa, bahkan kepada anak-anak kecil sekalipun beliau berakhlak mulia. Ya pada halakoh yang sebelumnya halakoh 35 kita sudah bahas subjudul tentang hadis ya Aba Umair ma fa'alan Nugair ya tentang sahabat yang masih kecil yang diberi kunyah Abu Umair karena dia masih bermain-main dengan Nugair yaitu burung kecil yang uh, mati ya dan dia bersedih lalu Nabi mencandainya sampai dia lupa terhadap uh, kesedihannya itu. Nah, di sini juga penulis bawakan uh, beberapa hadis tentang uh, akhlak Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang bercanda dengan anak kecil, anak perempuan kecil. Ya, di antaranya hadis di sini dalam uh, riwayat Bukhari dari hadis Ummu Khalid binti Khalid radhiyallahu taala anhuma atau radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan utian Nabi sallallahu alaihi wasallam بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberi yakni pakaian baju ya yang bersalur-salur yakni ya ada garis-garisnya begitu ya dan pakaian ini terbuat dari wool ataupun dari sutra kecil jadi baju kecil begitu ya bisa dipakai oleh anak kecil. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tarawna an naksu Siapa kira-kira orang yang bisa kita pakaikan pakaian ini? Lalu para sahabat pun terdiam. Pasal kata kaum, "Kala itu nabi ummi Khalid. Akhirnya kata beliau, datangkan kepadaku ummu Khalid. Nah ini padahal anak perempuan kecil ya, tapi sudah dipanggil juga ummu Khalid. Jadi bolehnya memberikan kunyah kepada anak kecil ya, seperti hadis sebelumnya Abu Umair. Nah sekarang ternyata anak perempuan diberi kunyah Ummu Khalid. Akhirnya Ummu Khalid ini yang meriwayatkan hadis ini menceritakan fa'utiya biha tuhmal. Ya, beliau pun dibawa ya sambil digendong fa akhadhal khamisata bi yadihi fa albasaha wa qala abli wa akhliqi kata Rasulullah SAW ya sambil memakaikan baju tersebut kepada uh, Ummu Khalid yang masih kecil ini abli wa akhliqi ya pakailah dan sampai puas begitu ya sampai rusak begitu Wakana fiha alamun akhdar dan uh, pakaiannya ini bajunya ini ada semacam eh, garis-garis uh, atau salur-salur yang berwarna hijau atau asfar atau kuning. Lalu Nabi bersabda lagi kepada anak perempuan yang kecil ini, "Qala ya Umm Khalid, hadza sanah sanah bil Habasyiyah." ya Wahyu Mukhalid ini pakaian bagus ya bagus silahkan pakai begitu ya. Nah itu salah satu ya ini akhlak baik Nabi kita Muhammad SAW kepada anak kecil ya mencandai anak kecil anak perempuan kecil yang di sini dalam Sahih Bukhari disebut ummu Khalid. Kemudian ada satu hadis lagi bagaimana Nabi juga mencandai seorang sahabat yang masih kecil, masih anak-anak yang bernama Mahmud bin Ar-Rabi' yaitu dengan cara menyemburkan air dari mulut yang mulia beliau sallallahu alaihi wasallam ke wajah Mahmud bin Rabi' ini. Jadi bercanda dengan disemprotkan atau disemburkan air dari mulut Nabi SAW ke wajah e, Mahmud bin Ar-Rabi' ya. Disebutkan di sini dalam Sahih Bukhari dari Mahmud bin Ar-Rabi' radhiyallahu taala anhu yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini ya yang disemprot atau disemburkan ke wajah beliau dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinina min dalwin." Aku ingat sekali, aku ingat betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyemburkan air dari mulut beliau ke wajahku dan aku pada saat itu masih berusia lima tahun. Ya, Nabi semburkan Nabi ambil airnya itu dari ember. Uh, ini yang uh, eh, dilakukan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam rangka bercanda ya kepada anak-anak. Dan di sini banyak penafsiran para ulama bahwa semburan yang dilakukan oleh Nabi SAW tentunya dari jarak jauh ya, karena maj al maju ya dikatakan dalam kitab uh, eh, al maju huwa irsalul ma'i min al fam yaitu mengeluarkan air dari mulut wakin qila la yusamma illa in na ala bu'din dan tidak disebut maj kecuali kalau dari jarak jauh. Jadi di disemprotkan disemburkan begitu ya dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini disebutnya oleh Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fathul Barinya dan beliau menjelaskan bahwasannya Nabi melakukan itu imma muda'abatan ma'hu ya karena ingin bercanda dengan uh, beliau dengan Mahmud bin Ar-Rabi' yang masih kecil pada saat itu au liubarika alaihi biha atau uh, untuk memberkahi beliau ya karena apa-apa yang berasal dari Nabi SAW itu berkah dan itu juga dirasakan oleh para sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Nah itu ya dua hadis yang berkaitan dengan candaan dan uh, akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kecil dan insya Allah kita nanti lanjutkan kembali pada halakoh atau sesi yang berikutnya masih berkaitan dengan contoh-contoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkhusus kepada anak-anak kecil. Demikian para pendengar rahimakumullah semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.